Hafizahullah taala. Qala Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari wa huwa al-muallif rahimahullah berkata, "Wa'lam anna al-hawam was-siba'a والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة wala ya'maluna syai'an illa bi'idnillahi ta'ala. Yang cetakannya tertulis ya'lamun keliru. Yang benar ya'malun. Wala ya'maluna syai'an illa bi'idnillahi ta'ala. Kata muallif wa al-Imam al-Barbahari rahimahullah, "I'lam ketahuilah bahwa hawam Hawam adalah binatang-binatang ternak. Wasiba' binatang-binatang buas. Wadawab binatang-binatang yang melata di muka bumi. Nahudar wadubab wan seperti semut, lalat, lebah. Kulluha ma'muratun. Semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lam wala ya'maluna syai'an illa bi'idznillah. Tidaklah mereka semua berbuat sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fi din, Allah. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang juga dimasukkan oleh Imam Al-Barbahari dalam masalah akidah. Artinya nggak ada khurafat-khurafat bahwa binatang-binatang itu dalam keadaan mereka tadinya manusia atau rohnya roh manusia yang sudah meninggal sudah masuk kepada binatang dan sebagainya atau khurafat mereka yang menyatakan bahwa binatang juga seperti manusia segala macam. Binatang-binatang ternak tadi bergerak, berbuat, makan, minum, semuanya dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Tetapi tentunya ma'muratun dengan amran kauniyan. Demikian pula biiznillah biiznil kauni. Artinya mereka tidak terkena beban syariat. Ma'murah diperintah bukan diperintah dengan perintah syariat, bukan. Tetapi diperintah dengan perintah takdir. Diperintah dengan amr al-kauni. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran tentang lebah. Wattakhidi. Dan ambillah. Dan bikinlah rumah-rumah kamu dan seterusnya. Itu perintah. Tapi bukan berarti maknanya Allah berikan pada mereka syariat. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Bukan. Tetapi Allah takdirkan, jadikan atau jadilah engkau mengambil ini, jadilah engkau mengambil itu. Jadilah engkau membuat rumah di pohon-pohon atau di gunung-gunung. Jadilah engkau memberikan kebaikan. Jadilah engkau begini dan begitu. Baik. Sehingga hati-hati. Jangan sampai kemudian kita menyalahkan yang menakdirkannya. Karena menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Ada hewan-hewan yang dianjurkan bahkan diperintah untuk dibunuh. Seperti cicak atau tokek atau dua-duanya. Yang sekali mati dapat pahala sempurna. Kalau dua kali kurang dari sempurna, tiga kali lebih kurang lagi. Ada yang disuruh dibunuh seperti uqtulu al-aswadaini, bunuhlah dua yang hitam, ular dan kalajengking. Karena akan mengganggu kalau dia mendekat ke tempat kita. Dan jangan lupa bismillah karena dikhawatirkan dia adalah jin. Kalau dibacakan bismillah dengan ayat kursi dia tidak hilang, maka berarti dia ular betul, bunuh dia. Disuruh untuk dibunuh. Walaupun engkau dalam keadaan sholat. Tetapi sebaliknya ada yang tidak boleh dibunuh. Seperti katak. Disebutkan dalam hadis dalam sunan bahwa ketika ada sahabat yang menyatakan apakah boleh berobat dengan katak Fanaha an qatlihi. Lafadznya fanaha an qatlihi. Maka Nabi melarang untuk membunuh kata. Demikian pula semut dalam beberapa riwayat. Dimakruhkan untuk dibunuh. Sehingga jangan karena emosional kemudian kamu melanggar aturan ini. Ah memang ini begini, memang ini begitu Sebentar, sebentar. Mereka itu binatang. Nggak punya kehendak. Bukan sengaja ingin mendolimimu, tidak. Mereka makmurah, makdurah. Mereka diperintahkan dengan perintah takdir. Mereka diperintahkan dengan perintah kauni. Namanya semut, ya kerjaannya seperti itu. Ada kamu atau tidak ada kamu. Iya kan? Jangan GR. Ini kurang ajar, semut ini berani sama saya. Berarti engkau tidak kenal bahwa binatang-binatang tersebut makmurah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir kerjaannya ini seperti ini, kerjanya itu seperti itu. Tinggal dilihat. Kalau binatang-binatang yang mengganggu tidak mengapa untuk dibunuh. Seperti tikus. Boleh untuk dibunuh. Tetapi ada yang tidak mengganggu dan tidak boleh dibunuh. Seperti katak tadi, kalau masuk ke rumahmu, usir saja. Keluarkan kembali. Barakallahu fikum. Ada juga yang secara syar'i disuruh dibunuh walaupun kita tidak tahu ilatnya, alasannya apa. Seperti tokek tadi atau seperti cecak. Taib, ala kulli hal. Yang sedang dibahas di sini oleh Imam Al-Barbahari adalah bahwa semua binatang-binatang tadi, apakah binatang ternak atau binatang buas, apakah binatang-binatang melata atau binatang-binatang yang apapun jenisnya. Maka mereka ma'muratun diperintah oleh Allah. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, "Al-kaunu kulluhu mudabbarun wa ma'murun amran kauniyan. Semua perkara atau semua yang ada di dunia ini diatur oleh Allah, diperintah oleh Allah dengan perintah-perintah takdir Hendaklah engkau lebah begini sifatnya. Hendaklah engkau ini begini. Hendaklah engkau begini. Sebagaimana matahari tesiru berjalan. Wal kamar Yesiru Bulan juga beredar di orbitnya. Wan nujum dan bintang-bintang. Wal aflak dan falak semuanya. tedur. Mereka bergeser, bergerak, berputar dengan porosnya Demikian pula ad-dawabu wat-tuyuru. Kullu syai'in yamshi 'ala nidamihi. Semuanya berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Allah takdirkan. Semuanya berjalan dengan perintah-perintah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, "A'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Allah memberikan segala sesuatu penciptaannya dan kemudian diberi petunjuk. Petunjuk apa? Hendaklah kau berbuat begini, hendaklah Allah berbuat begitu. Nazzamat dunya kullaha wa ma fiha min kainatin wa makhluqatin wa aflakin wa samawatin wa ardin kulluha tajri bi taqdiril khaliq wa tadbirihi. Maka yang namanya dunia Allah atur. Semuanya. Demikian pula Allah atur seluruh makhluk-makhluk. Wal aflaq. Alam atas sana. Bintang-bintang dan sekitarnya dikatakan aflaq. Wasamawat, langit-langit dan bumi. Kulluha tajri bitakdiril khaliq. Semuanya berjalan, bergerak dengan takdir dari Al-Khaliq, Sang Pencipta. Wa tadbirihi dengan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. hiya ta'mur hiya ta'tamiru bi amrihil kauni. Maka semua benda-benda tadi, benda-benda langit, benda-benda yang di bumi, bumi makhluk-makhluk yang di langit dan makhluk-makhluk yang di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di dalam bumi Semuanya dalam keadaan tak tamiru mengikuti amr. Tak tamir maknanya mengikuti amr, mengikuti perintah. Perintah yang mana? Bukan perintah syar'i, perintah kauni, perintah takdir. Hendaklah engkau begini, hendaklah engkau begitu. Itu perintah takdir. Sebab kalau perintah-perintah syar'i yang terkena perintah syar'i hanya dua makhluk yang dijuluki dengan as-saqalan. Dua yang berat, manusia dan jin. Dua makhluk inilah yang terkena beban syariat. Allah berikan pada mereka ikhtiar, kemudian Allah berikan pada mereka syariat. Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini mustahab, ila akhirih. Kata Allah, "Innama amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Sesungguhnya hanya saja urusannya jika Allah menghendaki sesuatu Allah hanya berkata kun yang bermakna jadilah fayakun maka terjadilah apa yang Allah kehendaki Wahia tasiru wa tamdi bi amrillah maka semua benda-benda langit berjalan beredar berputar di porosnya bi amrillah dengan perintah Allah SWT. Semua makhluk-makhluk yang ada di bumi, binatang ternak, binatang melata, binatang buas, berjalan bergerak bitadbirihi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalqihi dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatihi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa masyiatihi dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala khadi'atun lahu subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk-makhluk tadi, semua benda-benda tadi tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk pada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya berjalan sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ajal yang musamma dengan batas waktu yang sudah tertentu. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Maka matahari terbit dari tempat terbitnya dari masyriq sampai terbenam di barat. Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunggu diperintahkan oleh Allah taala. Ketika Allah perintahkan untuk terbitlah, maka dia kembali terbit Sesuai dengan perintah. Dan semuanya taat. Tidak seperti manusia dan jin. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Adapun langit dan bumi dan semua makhluk-makhluk yang di angkasa ataupun yang di bumi ataupun yang ada di antara keduanya, Allah perintahkan dengan perintah takdir, maka mereka semuanya menerima. Tawu'an au karha kata Allah. Datanglah Apakah dengan tau'an atau karha? Apakah dengan suka atau tidak suka? Mesti taat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Ayo. Apakah dikecualikan? Tidak. Adapun dua sakalan inilah yang ketika diperintah ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang taat, ada yang kafir, ada yang menentang. Manusia dan jin. Adapun makhluk-makhluk Allah perintahkan maka mereka semuanya beramal dengan apa yang Allah perintahkan secara takdir. Kullun yajri li ajalin musamma wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 44, "Wa im min syai' dan tidaklah ada sesuatu illa yusabbihu bihamdi kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala." Segala sesuatu bertasbih kepada Allah taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian nggak ngerti tasbihnya bagaimana jelas bertasbih. Kalau semut, semut bertasbih. Kalau tahun, tahun bertasbih. Bagaimana dengan ini binatang tenang? bagaimana dengan binatang buas, bagaimana dengan binatang yang begini, binatang yang begitu. Semuanya yusabih. Kalau batu, pohon, yusabihu. Ada yang ma, ada yang man, ada yang akil, ada yang gara akil. Semuanya disebut oleh Allah. Yusabih. Kalau ma, yang gara akil. Ma fis samawati wa ma fil Kalau yang man, Berarti akil. Man fis samawati wa man fil ardi. Dari malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Khonibdina azakumullah. Walakin atafqahuna tasbihahum. Tapi kalian gak ngerti tasbihnya. Ketika Allah menyatakan bahwa hati-hati Yahudi keras seperti batu. Bal asyaddu qaswah. Bahkan lebih keras lagi. Apa kata Allah setelah itu? Hah? wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minal hijarati dan di antara batu-batu itu ada yang jatuh dari atas wa inna minha lama yashaqqaqu min khasyatillah di antara batu-batu itu ada yang sampai pecah keluar air karena takut pada Allah taala bagaimana dengan ini ada yang yatafajjar minhul anhar ada yang jatuh dari ketinggian karena takut pada Allah Ta'ala. Maka kita tidak mengetahui apa hakikat yang ada di balik itu semua. Yang kita tahu hanya apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Bahwa mereka benda-benda tadi bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Tetapi nggak tahu cara bertasbihnya. Seperti apa. La tafqahuna tasbihahum. Maka kata Syekh Al-Imam Al-Barbahari wala ya'maluna syai'an illa biidlahi ta'ala. Mereka semua tidak beramal, tidak berbuat, tidak bergerak, tidak bertindak kecuali dengan izin Allah. Izin Allah al-kauni secara takdir. Ai biidnillahi al-kauni wa huwal amrul kauni yaitu perintah yang sifatnya takdir. Wal masyiatu minallah yaitu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala fala tasiru min hawaha maka binatang-binatang tadi tidak berjalan dengan keinginannya sendiri oleh karena itu kalau engkau mendapatkan angin yang lembut bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala kalau mendapatkan angin yang keras mengganggumu atau menerbangkan pasir ke wajahmu jangan mencerca angin angin diperintah oleh Allah Subhanahu wa Barakallahu fiikum. Maka ketika angin berhembus ucapkanlah, ya Allah, aku meminta khairu ma fi hadzal riyah wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih. Ya Allah, aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang dibawa oleh angin ini dan kebaikan yang engkau utus angin ini untuknya. Banyak kebaikan-kebaikan yang memang Allah utus angin tadi untuk kebaikan itu. Mengawinkan bunga-bunga mangga, angin. Mengawinkan bunga-bunga korma, angin. Menjalankan perahu-perahu di lautan, angin. Maka ketika angin berhembus kemudian kamu marah-marah. Kurang ajar ini angin. Terbang semua. Jemuran saya. Misal. Berarti dia menganggap bahwa angin itu terbang, eh, angin itu berjalan dengan keinginannya. Dan kamu menganggap bahwa dia punya irada, punya kehendak. Seperti manusia. Tidak ma'muratun. Ini intinya. Jadi jangan jangan dikira nggak berkait dengan akidah, berkait dengan akidah. Makanya dimasukkan di dalam usul sunnah yang ditulis oleh beliau dengan judul Syarhus Sunnah. Semuanya tasiru fala tasiru min hawaha. Semuanya berjalan bukan karena keinginan mereka. Au min tadbiri ahadin atau diatur oleh seseorang. Ghairullah selain Allah Azza wa Jalla. Walihada lama qala al-Jabbar li Ibrahim. Oleh karena itu ketika berkata raja yang sombong, raja Namrud kepada Ibrahim. Ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kata raja yang lalim yang zalim, raja Namrud kepada Ibrahim. Ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim, Ibrahim membantah. Fa Allah ya'ti min minal masyriq fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladhi kafar. Baik. Sekarang Allah mendatangkan matahari dari timur. Menerbitkannya dari timur, menenggelamkannya di barat. Fa'ti biha minal maghrib. Sekarang engkau balik, terbitkan dari masyriq. Oh, terbitkan dari barat. Bisa? Fabuhitalladzi kafar. Bungkamlah orang kafir tadi. Bungkam seribu bahasa. Nggak bisa menjawab. Karena memang tidak mampu. Nggak bisa. Semua itu Allah yang mengatur. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata para ahli-ahli, para peneliti, kalau ada yang hitungannya tidak seimbang, peredaran matahari, peredaran bulan sebagainya akan binasa seluruh yang ada di muka bumi. Lihat Sedikit saja bergeser. Tertutup semua bumi dengan salju, habis manusia. Apa sisanya? Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah sempat beredar katanya nanti matahari akan padam beberapa hari. Ya. Para ilmuwan-ilmuwan menghitung kalau sampai sehari saja akan begini, begini kejadiannya. Kalau sampai dua hari akan begini kejadiannya. Nggak sampai seminggu kata mereka akan binasa. Ya. Kehidupan di muka bumi. Ya. Nggak terbit, besok tetap malam. Jam 6 pagi tetap malam. Sampai besoknya lagi, sampai besoknya lagi. Hancur alam semesta. Alhamdulillah. Demikian pula sebaliknya. Kalian sudah mengeluh panas dalam keadaan ada malam, alhamdulillah. Bagaimana kalau siang terus? Mataharinya nggak bergerak, terus di situ. Terus di atas kita. Dua hari, apa yang terjadi? Tiga hari, apa yang terjadi? Bagaimana kalau seminggu? Binasa. Apalagi sarmadan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa Allah mengatur alam semesta ini dengan keadilannya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya yang tepat. Fa'afalullahi azza wa jalla ahad yastati'u an ya'malaha. Maka perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilakukan oleh siapapun dari makhluk-makhluk ini wa an yuhakiyaha fahuwa alladhi yudabbir dan tidak ada pula yang bisa menirunya nah yang bisa makanya ketika manusia membuat makhluk-makhluk hidup membuat gambar-gambar patung-patung Allah murka murka dan menyatakan ahyuha hidupkan kata Allah karena yudahi Allah, Karena meniru ciptaan Allah. Bisa kamu bikin manusia? Sepertinya kayak bisa. Ahyuha kata Allah. Ahyuha ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kalian ciptakan. Oleh karena itu dikatakan Asyadun nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Yang paling keras adabnya nanti pada hari kiamat adalah mereka para penggambar-penggambar makhluk hidup. Kamu tidak bisa. Manusia nggak mampu Af'alullah la ahad yastati'u an ya'malaha. Perbuatan-perbuatan Allah nggak akan ada yang bisa menirunya. Tidak akan ada yang bisa melakukannya dan nggak akan ada yang bisa menyamainya. Sehingga ketika mereka membuat makhluk-makhluk hidup, Allah bertanya, bisakah kamu hidupkan? Nggak akan bisa. Qanibrina azakumullah. Bahkan robot sekalipun yang kata mereka bisa hidup. Ternyata kenyataannya tidak hidup. Tidak hidup. Yang namanya hidup itu seperti manusia. Seperti binatang-binatang ternak hidup. Beranak pinak. Apakah robot bisa beranak pinak? Itu namanya kedustaan fahuwa alladhi yudabbirul kaun. Maka Allah lah yang mengatur seluruh alam ini. Wa yunadzimuhu yang menyusunnya sebaik-baik susunan. Merangkainya sebaik-baik rangkaian. Wa adaqahu dan seteliti-teliti aturan. Allah atur dengan seteliti-teliti aturan. Wala yataghayyar dan tidak berubah, tidak berganti. Sehingga petani, nelayan, hafal. Ya. Karena tidak berubah. Ya. Dalam keadaan sunnatullah walan tajdali sunnatillahi tabdila. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa merubah. Tetapi Allah Taala sudah mengatur demikian. Ya. Sehingga para nelayan siap-siap untuk memberangkatkan perahu layarnya pada jam tertentu. Karena dia tahu, sebentar lagi angin dari darat ke lautan. Maka berjalanlah perahunya ke laut. Masya Allah. Binikmatillah. Dengan kenikmatan dari Allah. Pada jam-jam tertentu mereka menyatakan, eh segera kita pulang. Kembangkan layar. Mengapa? Karena sebentar lagi angin dari laut ke darat. Maka perahu-perahu tadi terbawa dengan angin tadi ke darat. Masya Allah. Ni'mah azimah. Kalau arahnya terus sama siang dan malam, pagi dan sore, maka Pelaut-pelaut tidak bisa pulang dengan perahu layar. Begitu dikembangkan layarnya, nyebrang ke sana. Ini subhanallah. Subhanal khallaq. Maha suci Allah yang maha pencipta. Demikian pula mereka-mereka kaum tani dan sebagainya, mereka sudah bisa menghitung kapan mereka harus menanam Kapan mereka harus bersiap-siap? Mata Rafiqal fi khalqir rahmani min tafawud. Engkau tidak akan lihat penciptaan Allah ada yang tidak benar atau yang tidak seimbang, tidak ada. Enggak ada tafawud. Semuanya sempurna, semuanya pas. Enggak ada yang kelebihan. Enggak ada yang kelebihan. والشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض منذ خلقها الله إلى أن يشاء الله نهاية الدنيا تسير حسب نظام matahari, bulan, bintang-bintang, langit-langit dan bumi sejak diciptakannya sampai nanti kalau Allah kehendaki berakhir dunia ini selalu sejak diciptakannya sampai nanti hari kiamat tasiru hasban Semuanya berjalan sesuai aturan yang Allah atur. Sesuai dengan amr al-kauni yang Allah atur. Nizamin ilahi. Aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Muqaddar. Ditakdirkan. La yataghayyar wa la yatabaddal tidak berubah, tidak berganti. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Demikian yang namanya alam semesta. Binatang-binatang, pohon-pohon, binatang melata, binatang buas, binatang ternak dan sebagainya. Maka silahkan kalian pelajari. Supaya kalian bisa beternak dengan baik. Kebiasaannya kambing itu maunya begini, begini, begini. Kalian belajar. Oh kalau ayam itu inginnya seperti ini, makanannya ini, ini. silahkan. Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan binatang-binatang tersebut dengan perintah-perintah tertentu yang kauni, yang sifatnya takdir. Sudah Allah takdirkan begini, sudah Allah takdirkan begitu. Walaupun Allah Maha Kuasa, kalau Allah menginginkan sesuatu yang luar biasa, Allah bisa. Kadang-kadang Allah takdirkan sesuatu yang luar biasa. Aneh. Bisa saja terjadi. Kalau Allah kehendaki. Qala al-muallif rahimahullah wal imanu bi anna Allah ta'ala qad alima ma kan min awal ad-dahr. Wa ma lam yakun wa ma huwa kainun. Ahsahu wa 'addahu 'adda. Wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kan wa ma huwa kain faqad kafara billahi al-'azim. Kata muallif bahwa Imam Al-Barbahari dan bahwasanya iman ini orang-orang ahlu sunnah atau uh, ahlul hadis beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah terjadi di awal dahar wa ma yakun dan apa yang belum terjadi wa ma huwa kain dan apa yang sedang terjadi. Allah Maha tahu. Ilmu Allah meliputi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan ada yang keempat, dan Allah tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Ini liputan ilmu Allah Subhanahu taala yang maha luas. Liputan ilmu Allah yang maha luas meliputi empat perkara. Makana apa yang telah terjadi sejak awal dahar dan apa yang sedang terjadi mahwa kain dan apa yang belum terjadi Allah tahu nanti akan terjadi akan terjadi akan terjadi dan yang keempat apa yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi satu dua tiga sudah dipaham apa contohnya yang keempat yang gambar contohnya adalah ketika manusia menuntut atau meminta meratap, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku akan beriman. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Apakah diberi oleh Allah? Tidak. Tidak akan dikembalikan. Tetapi Allah menyatakan kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan begini, mereka akan begini, mereka akan begini. Tidak terjadi. Dan disebutkan dalam ayat yang lain tidak akan bisa dikembalikan ke dunia abad dan selama-lamanya. Berarti tidak terjadi. Tetapi Allah tahu kalau sampai mereka dikasih kesempatan kedua, diulang lagi ke dunia, akan sama dia mengulangi perbuatannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tahu yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Apalagi contoh lainnya? Apa yang tidak terjadi? Kalau ada dua Tuhan nafas saja ini tidak akan terjadi. Mustahil. Tapi Allah tahu akan hancur alam ini. Akan rusak. Barakallahu fiikum. Ahsahu wa'addahu Allah sudah menghitungnya apa yang akan terjadi. Allah sudah menghitung dengan teliti akan kejadian ini, ini, ini, ini. Maka karena ini akidah sunnah wal jamaah tentang ilmu Allah meliputi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Maka siapa yang mengingkarinya atau mengingkari salah satunya, maka dia kafir kepada Allah SWT. Seperti yang menyatakan bahwa innahu la ya'lamu illa makan. Bahwa Allah itu tidak mengetahui kecuali apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi saja. Yang akan terjadi Allah tidak tahu. Faqad kafara al azim. Berarti dia telah kafir kepada Allah al-azim. Siapa yang menganggap demikian? Apakah ada aliran sesat yang sampai sekafir ini menyatakan bahwa Allah tidak tahu yang akan terjadi? Ada. Salah satu sekte Mu'tazilah, kelompok-kelompok Mu'tazilah, ada yang menyatakan Allah tidak tahu. Karena itu pilihan kita. Kita yang akan milih nanti. Ketika kita pilih, baru Allah tahu. Kalau kita belum milih, belum tahu. Astagfirullah. Ada kafir. Ada kafir. Dan beberapa qadariyah yang menyatakan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi karena Allah tidak menakdirkan. Sehingga yang belum terjadi Manusia akan memilih apa Allah belum tahu katanya. Astagfirullah. Kata beliau, kata Imam beberapa hari faqad kafara billahil azim. Maka dia telah kafir kepada Allah yang maha agung. Mengapa sampai mereka terjatuh ke dalam kekafiran? Ingin membela argumen bodoh mereka. Ingin membela Ro'yu mereka yang batil yaitu Allah tidak menakdirkan. Maka kata para ulama ahli sunnah, untuk membantah Qadariyah itu mudah sekali. Tinggal tanya saja kepada mereka. Menurut kalian, apakah Allah tahu yang akan terjadi? Kalau mereka menjawab, ya tentunya Allah tahu yang akan terjadi. Tapi apa yang Allah ketahui, apa yang akan terjadi? Allah tulis di lahul mahfud. Sudah Inilah kemudian mereka berkata, oh kalau begitu Allah tidak tahu. Allah tidak menakdirkan dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Kafir. Imam menjawab, Allah tidak tahu, kafir. Kalau menyatakan Allah tahu, kalau Allah tahu apa susahnya bagi Allah mencatat semua yang Allah tahu dalam lauhul mahfud. Ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Allah takdirkan semuanya dicatat dalam lauhul mahfud. Apa susah? Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah syarahnya insya Allah kita akan baca pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi wa inayatihi wa qudratihi wa sallallahu warahmatullahi wabarakatuh